Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum. Uh, eh, saya mau menanyakan, uh, sebenarnya kalau kita habis sholat berjamaah hmm. itu, ada orang yang sama-sama tahlilan, ada juga saya lihat waktu saya umroh itu tidak perlu baca tahlilan bareng apa uh, subhanallah bareng-bareng gitu langsung uh, ya selesai tinggalkan sholat itu yang benar itu bagaimana Bu ya? Apa kita berjamaah, baca berzikir atau selesai sholat udah gitu aja. <laughs> kasih Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Ibu apa yang selama ini ibu dengar? Apa yang selama ini ibu dengar? Baik, biarkan yang pernah ibu dengar taruh di laci dulu. Sekarang ibu dengar ilmu baru di sini. Ilmu baru berbunyi, Nabi Muhammad pernah mengingatkan Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Dengan hadis musalsal bil mahabbati. Jadi hadis dinukil dari guru ke murid dengan kalimat ini uhibbuk aku mencintaimu. Hadis sahih. Nabi Muhammad pernah berkata kepada Sayyidina Mu'ad, "Ya Mu'ad, ini uhibbuk, wahai Mu'ad, aku mencintaimu." Oh Allah, Rasulullah yang mengatakan aku cinta kepadamu. Dahsyat. Kul katakanlah wahai Mu'ad dubura kulli salatin setiap habis salat Allah inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Setiap habis salat kau baca Allah inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Ini menunjukkan bahwa zikir setelah salat itu ada. Dan subhanallah subhanallah juga itu diajar oleh Nabi dalam riwayat sahihah dibaca setelah salat. Ayat kursi dibaca setelah salat. Jadi zikir-zikir setelah salat itu banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk istighfar setelah salat. Jadi istighfar setelah sholat, baca ayat kursi setelah sholat, baca tasbih setelah sholat, baca tahlil la ilah setelah sholat, itu diajarkan oleh Nabi SAW satu. Jadi zikir setelah sholat itu ada. Yang mengatakan tidak ada, tidak ada ilmu sama sekali. Kenapa? Jelas riwayat dari Nabi SAW. Tidak ada yang mengikari tentang zikir setelah sholat. Atau yang sering disebut dengan wirid. Kemudian cara bacanya bagaimana? Boleh tidak kita ngangkat suara? Diam-diam atau ngangkat suara. Kalau saya mengatakan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh atau enggak? Siapa yang melarang? Ayo yang melarang siapa? Yang mengatakan mengangkat suara dalam zikir adalah bid'ah. Dia sendiri ahli bid'ah itu. Imam Bukhari menjelaskan bahwa inna rab'as sauti bidzikri dan sarafu minal maktubati kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa Sesungguhnya mengangkat suara dalam berzikir kalau mereka para sahabat itu selesai sholat. mengangkat suara dalam berzikir itu mulai ada sudah mulai pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang jelas apa? Jadi zikir mengangkat suara itu maksudnya keras subhanallah subhanallah subhanallah bo, boleh. Cuman orang yang suka menyesatkan orang itu nggak puas. Ya zikir bersuara sih boleh. Cuman yang ngajari bareng-bareng itu siapa sih? Sekarang zikirnya kur ini kemana-mana lagi. Sekarang tanyakan, adakah larangan zikir bersama-sama? Adakah perintah zikir sendiri-sendiri? Nabi tidak mengatakan, hei umatku, berzikirlah engkau sendiri-sendiri. Tidak ada. Dari mana larangan itu? Kita berzikir rame-rame. Subhanallah. Memang banyak orang sakit. Siapa yang melarang kita zikir bareng-bareng? Dari mana ada riwayat? Tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Nabi menyuruh berzikir sendirian dan bareng-bareng sama. Solawat sendirian boleh, bareng-bareng juga boleh. Siapa yang melarang dikir bareng-bareng? Suruh nerjemahkan ini ayat ini yang berbunyi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Malaikat Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu Wahai kalian semua orang-orang yang beriman, sallu bersalawatlah kalian semua. Sendiri atau rame-rame? Itu yang bisa baca. Sendiri beramai rame Oh, kalian semua berselawatlah. Tapi nggak ada keterangannya. Awas jangan rame-rame. Justru dalam mesiwatnya jamak di sini kamu bareng ya mangga ini. Al-Quran sudah jelas. Mau apa mereka itu orang yang suka ngelarang larang itu. Memang kalau sudah sakit parah itu susah diobati. Kurang apa yuk? Kadang-kadang menjelaskannya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa nggak ngerti, bahasa Indonesia nggak ngerti. Bahasa Arab. Jadi pakai bahasa binatang itu. Bahasa kerbau, bahasa binatang, cambuk baru ngerti ini Dar. Karena apa? Ngerusak orang. Sehingga ada orang tuh sampai sebuah masjid tuh dikir tuh nolak kiri kanan. Ada ini enggak? Kalau orangnya enggak ada langsung subhanallah subhanallah. Jadi takut berzikir enggak jangan takut zikir. Biarpun di Mekah sana subhanallah subhanallah subhanallah. Ya ada orang marah, yang marah orang sakit, yang waras ngalah. Sudah selesai. Mau apa? Karena ini betul-betul bikin rusak umat betul. Biasa dikir. Abdullah dikir. Fa'alamu annahu. La ilaha illallah. Kemudian faedahnya lagi kalau zikir dipimpin oleh seorang imam. Itu bagi yang tidak hafal bisa ikut ikutan. Dan ini wah faedahnya. Yang ngantuk jadi melek. Yang pengen buru-buru jadi nggak enak. Eh, faedahnya banyak mau dilarang. Yang mau pergi boleh oh, namanya sunnah kok ya. Baik itu saja ibu ya. Jadi ilmu yang kemarin taruh di laci itu ya. Sekarang pakai ilmu baru, ibu zikir yang terang-terangan. Tidak usah ragu-ragu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ya, ya. bid'ah. Ya, ya tidak usah. Kenapa dikir bid'ah bid'ah ini? Tidak usah dikir bid'ah. Dikir Allah Allah Allah subhanahu wa taala. Tidak usah dikir bid'ah bid'ah bid'ah. <laughs> Enggak ada. Kalau ya badi ya badi nyebut nama Allah ya badi. Jangan ya ya bid'ah ya bid'ah. <laughs> Enggak ada. Baik. Ini selesai. Baik, sudah ya?